siapakah orang-orang yang mendapatkan nah barakallahu fikum eh, pembicaraan yaitu larangan dan perintah tersebut kemudian juga menjelaskan mengenai mawani taklif penghalang-penghalang pembebanan syariat ini nah sekarang kita akan masuki bab yang baru yang mana bab ini termasuk bab yang penting juga yaitu masalah al-am masalah umum Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah lafaz yang umum. Ha? sebuah lafaz memberikan makna umum itu kapan? Ha? kemudian bagaimana hadapan kita atau bagaimana kita menghadapi ketika menjumpai lafaz yang umum? Kita beramal dengan yang umum atau dengan khusus? Itu nanti kita lewati nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung saja. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-'am. Ta'rifu al-'am lughatan asy-syamil. Jadi al-'am umum itu secara bahasa dan asyamil yang mencakup. Itu secara bahasa. Namun yang diinginkan di sini dalam ilmu usul, apa itu mana umum? Apakah sekolah umum atau apakah orang umum ataukah keumuman dan semisalnya yang diinginkan nanti adalah lafaz itu mengandung makna umum kapan dan apa yang kita lakukan ketika menjumpai lafaz yang umum tersebut itu maknanya nanti. Wastilahan ini yang penting. Umum itu secara istilah adalah al al mustaghrib li jami'i afradihi bila hasrin. Sebuah lafaz yang mencakup mustaghrib itu artinya yang menenggelamkan tapi maknanya mencakup itu. Paham ya? Sebuah lafaz yang mencakup li jami'i afradihi untuk seluruh individu-individunya. Bila hasrin tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Misal contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya berada di tempat yang nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Ini juga masuk juga dalam apa? Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Al Zidu. Innal insana al insan. Alnya apa? Al istighraqiyah. Al istighraqiyah yang maknanya umum di situ. Semua manusia dalam keadaan rugi barulah dikecualikan dengan pengecualian. Apa maksudnya ya? Ini berarti menunjukkan apa? Nah, makna daripada umum Umum itu apa sih umum itu? Umum itu adalah lafad yang menunjukkan atau lafad yang mencakup sebuah lafad yang mencakup untuk seluruh jenis individu tanpa ada batasan. Nah, semuanya masuk di situ. Paham maksudnya ya? Nah, ini juga semuanya masuk ini. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, kecil, tua, muda, paham ya? Perempuan, laki-laki masuk enggak nih? Masuk semuanya. Paham maksudnya? Berarti umum. Fa kharaja bi qawlin al-mustafrid li jami'i Nah, maka keluar dengan ucapan kami, Yaitu lafaz yang mencakup seluruh jenis individunya, ma la yatanawalu illa wahidan. Yaitu lafaz yang tidak mencakup kecuali satu saja. Lafaz tapi dia tidak mencakup kecuali satu pak, satu individu pak. Paham belum? Kalau tadi kan lafaz yang mencakup semua individu, seluruh individu tercakup masuk di dalam itu, dalam lafaz tersebut. Nah, sekarang keluar dari ucapan tersebut apa? ma tenawal yaitu sebuah lafaz yang tidak mencakup atau tidak masuk di dalamnya illa wahidan kecuali satu individu saja. Paham? Nah, Kalau alam seperti alam. Zaidun sekarang. Zaidun ini khusus atau umum? Khusus ma'rifah. Paham ya? Tidak masuk di dalam Zaidun Muhammad wala Saleh wala Amr. Zaid ya memang untuk Zaid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Zaidun lafdun yusta'mal eh, li syakhs sumia bi Zaid. Zaid adalah lafaz yang digunakan untuk satu orang gitu loh. Li rajulin wahid sumia bi Zaid misalkan. Untuk satu orang yang namakan Zaid. Umum atau khusus ini berarti? Khusus. Ya benar. Kalau alam seperti alam. Wan nakirah ini berarti yang kedua. Wan nakiratu fi siyaqil isbat. Dan isim nakirah na barakallahu fikum dalam bentuk isbat. Eh, dalam konteksnya isbat dalam artian bagaimana penetapan jadi nakirah nanti kalau bentuknya adalah isbat penetapan, maka maknanya bukan umum tapi mutlak istilahnya. Nah, perhatikan sini. Kaqauli ta'ala fatahriru raqabatin. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini budak ini lapatnya umum atau mutlak-mutlak? Semua budak mutlak. Nah, tapi nanti apa? Ada yang namanya muqayyad. Ternyata tidak semua budak yang diinginkan. Budak yang mana? Fatahriru raqabatin mu'minatin budak yang mukminah keluar dari mutlak kepada muqayyad. Berarti nanti idza za'a rabbul mutlak. Nah, barakallahu fikum. Nam muqayyad fal na'mal bil muqayyad. Kalau seandainya ada lafaz mutlak yang di yang di muqayyad yang diikat dengan sebuah ikatan, maka kita mengambil atau mengamalkan yang muqayyad tadi. Paham ya? Naam. Idza za'a rabbul mutlak wa za'a rabbul muqayyad, fa nahmil al mutlak al muqayyad. Fa nahmil al mutlak ala ish alal muqayyad. Paham maksudnya ya? Apabila datang lafaz kok mutlak lafaznya seperti ini fatahrir raqabah, maka hendaknya membebaskan budak. Ini mutlak. Yang penting budak itu. Cuman budak yang apa sifatnya itu loh. Sifatnya kayak apa? Apakah budak kafirah juga sah? Tidak. Kita ambil ternyata di sana ada ayat yang lain yang lafaznya apa? Fatahriru raqabatin mukminah. Berarti ternyata benar membebaskan budak tapi budak yang mukminah itu loh sifatnya. Apa maksudnya ya? Paham belum ini? Ya nah barakallahu fikum. Li'annaha la tatanawal jami' al-afrad dikarenakan barakallahu fikum nakirah yang dalam bentuk isbat tadi itu tidak nah barakallahu fikum tidak mencakup seluruh individu. Ala wajhi syumul, tidak mencakup seluruh individu dalam bentuk apa? menyeluruh, enggak. Cuman khusus. Dalam artian apa? Dalam artian mencakup sesuatu yang ditentukan itu. Wa inna ma tatanawal wahidan ghairu mu'ayyanin. Nah, semula lafaz nakirah tersebut, nakirah dalam bentuk isbat tersebut, nah hanya saja dia mencakup apa? Satu individu tapi tidak ditentukan. Satu individu saja tapi tidak ditentukan. Tapi ya? Nah, fatahriru rokobah. Maka hendaknya membebaskan budak. Satu individu budak kan berarti? Budak perempuan atau laki-laki ini? Budak perempuan satu individu kan berarti? Tapi apa tapi itu tidak ditentukan individu yang mana itu, sifatnya kayak apa. Budaknya mukminah atau kafirannya enggak ditentukan kan? Tapi ada berapa individu? Raqabani. Satu. Berbeda dengan lafaz tadi itu. Al-abrar. Ini laki-laki masuk, perempuan masuk, Zaid, Muhammad, Saleh, Fatimah, Zainab, perempuan masuk semuanya. Laki-laki juga masuk. Karena umum. Paham ya? Nanti akan dirinci lagi mutlak dan mukanya. Ini cuma sekedar untuk mengeluarkan makna tadi. Nah, ya? Maka hendaknya membebaskan budak ini sekarang budaknya ini mencakup laki-laki perempuan atau budak perempuan khusus berarti bukan khusus istilahnya apa istilahnya na'am barakallahu fikum satu individu satu individu yaitu budak perempuan kemudian sifatnya diketahui belum di sini di sini masih mutlak masih mutlak intinya budak perempuan itu intinya cuma masih mutlak kafir atau mukminah nah barulah di sana ada lafaz yang muqayyad Fatahriru batin mu'minah yang mutlak di bawah mana? Muqayyad seperti itu. Paham ya? Berikutnya, wa kharaja bi qawli nabil hasrin ma yatanawal jami'a afradih. Nah, keluar dengan ucapan kami bila hasrin tanpa ada batasan adalah lafaz yang apa? Yang mencakup seluruh individu-individunya ma'al hasr tapi ada batasannya. asma'il ada seperti nama-nama bilangan. Mi'ah 100. Nah, 100 ini mencakup apa? seluruh individu di bawah 100 tadi. Mulai dari 1 sampai 99 mencakup enggak? Afuzan. Mulai dari bilangan 1 sampai berapa? 99. Itu masuk dalam di bawah 100 enggak? Ya, tapi ada batasannya enggak? 100 itu di batasannya. Paham ya? Asmaul adat itu kan ada batasannya. Nah, nah seperti itu berarti otomatis apa otomatis? Otomatis seperti itu tidak dikatakan apa? Umum. Paham belum nih? Karena dia lafadznya itu apa? Mencakup seluruh individu tapi ada batasannya. Paham maksudnya? Individu mulai dari 1 sampai 99 masuk dalam 100 enggak? Masuk. Di atasnya ya bukan. Gitu. Wa alaf atau seribu sama juga. Nah, mulai dari bilangan 1 sampai 999 itu berarti apa? Masuk dalam individu atau di bawah nama seribu tadi itu. Paham ya? Masih lingkupan di bawah seribu tadi. Ya paling paling ya, seributan itu. Nah, wa nahwihi ma yang semisal keduanya. Nah, sekarang baru kita masuki bentuk-bentuknya kayak apa saja. Siyaqul umum, bentuk-bentuk lafad umum. Siyaqul umum sabon, bentuk-bentuk lafad umum itu ada tujuh. Pertama, madalah 'alal umum bimadatihi, yaitu sebuah lafad yang menunjukkan umum tapi dengan apa? zat secara zatnya atau dengan zatnya sendiri. Paham ya? Secara zat lafadnya itu menunjukkan umum gitu loh tanpa ada ikatan yang lainnya. Maksudnya ya, Iwan barakallahu fikum. Madalla 'ala umum yaitu sesuatu yang menunjukkan atas umum bima dengan zatnya sendiri. Misal kul. Kulun artinya seluruh kan? Umum berarti. Jami' seluruh juga. Afah juga seluruh. Qatibatan seluruh. Amatan juga seluruh. Umum. Semata-mata lafaznya saja sudah diketahui ini umum. Maksud maksudnya ya? Nah, Kaqouli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Berarti semuanya ini, semuanya manusia, hewan, rumput, lautan, daratan, bumi, semuanya Allah Taala ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya enggak ada pengecualian. Apa maksudnya ya? Nah, karena tidak ada yang terkecualikan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil lafaz umum dari mana? Kul. Paham ya? Ternyata kul ini lafadznya saja sudah menunjukkan umum itu secara zatnya. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, asma syar'i. Isim-isim yang menunjukkan syarat. Ini sudah kita lewati dalam ilmu nahwu. Asma syarat itu yang menjelaskan dua fi'il mudhari' di antaranya. Ya kan? Ya na barakallahu fikum. Asmaul isim-isim yang dia itu adalah memiliki apa? Ashar, memiliki jawab syarat, memiliki fi'il syarat. Apa dia? Nah, sebagaimana sudah kita lewati. Kaqouli ta'ala man 'amila salihan. Barang siapa yang beramal amalan saleh umum ini, umum laki-laki perempuan masuk. Laki-laki perempuan masuk. barang Barakallahu fikum. Tahunya dari mana? Karena ada isim syart man. Man syartiyah. Paham ya? Sehingga yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan umum adalah apa? Isim syartnya tadi. Asma'u syart man itu. Man 'amila siapapun. Orang yang beramal amalan saleh, fali nafsih maka itu untuk dirinya. Paham maksudnya ini? Nah, ini umum gak ini? Umum. Tahunya dari mana? Dari man, lafaz man, isim syart. Apa maksudnya ya? Dewan ya, na barakallahu fikum itu. Nah, kemudian contoh yang lain, fa aina matuwannu fasamma wajhullah. Nah, maka dimanapun kalian berpaling, eh, fasamma maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Masalah ayat masalah salat kiblat itu kan. Karena ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang perhatikan di situ. Syahidnya mana? Fa'ainama. Fa'ainama tuwallu. Tuwallu itu kan fi'il syarf. Dari ainama, ya enggak? Apa belum? Ainama ini kan termasuk apa? Termasuk dalam dua fi'il mudhari'. Nah, tuwalu itu katakan apa? Fi'il syarf mazdumun bi itu? Karena jazmnya hatun nun. Kemudian mana? Mana jawab syarat wa Allah? Ada fa'il pertanyaan fa'il, fa' rabithah namanya. Farabithah jawab syarat fasamma wajhullah. Fasamma itu. Nah, nanti jumlah fasamma wajhullah dikatakan apa fi mahali jazmin jawab syarat wa jazaa'u. Kita lewati. Paham sama ya? Yang pertama juga sama man amila. Amila itu fi mahali jazmin fi'il syarat. Mana jawabannya? Fali nafsi. Nah, setelah fali nafsi itu nafaknya di jawab syarat. Nah, apa sama ya? nah, barakallahu fikum. Itu menunjukkan umum lafaznya tadi isim syarat tadi. Kemudian sekarang apa lagi nomor tiga? Asmaul istifham. Isim-isim istifham yang digunakan bertanya. Tapi bukan huruf istifham itu isim istifham. Kaqouli ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in imma'in. Naam. Siapakah ha? yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan air yang apa? Ma'in apa ma'in? Apa ma'in? Hmm? Air yang mancar. Air yang mengalir. Siapa yang bisa? Nah, ini sekarang lafaz umum. Ditantang semuanya, "Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang mengalir? Siapa? Enggak ada yang dalam artian ini umum. Nah, siapa pun enggak ada yang bisa itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, maka mannya man istifhamiyah situ. Man istifhamiyah itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan umum di situ. Paham salah ya? Tolong. Nah, jadi siapapun enggak ada itu istilah itu. Enggak malaikat, enggak nabi, enggak manusia biasa apa namanya? Umum. Paham belum? Berikutnya. Mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab? Nah, barakallahu fikum terhadap seruan-seruan para rasul. Ayo, eh, mada? Ini umum mada. Nah, karena karena isim istifham. Paham ya? Karena mada saya jelaskan kan? Mada itu secara total kalau diniatkan secara total apa bisa istigham semuanya itu mada paham ya nah misalnya itu fa atau tadhhabun maka kemana kalian akan pergi umum juga kemana kalian akan pergi nah apa maksudnya nah, ya anam itu yang ketiga, isim-isim istifham menunjukkan umum juga. Yang keempat, al-asma'u al-mausulah, isim-isim yang menunjukkan apa? Al-mausul, isim-isim. Nah, barakallahu fikum yang sering diartikan yang itu. Isim semausul. Paham belum ini? Ini menunjukkan umum. Contohnya, kaqouli ta'ala wallazi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Perhatikan ini. Wallazi isim mausul bukan? Ini umum ataukah perempuan saja atau laki-laki saja? Umum, siapapun orangnya. Wallazi jaa'a bisidqi dan siapapun atau dan barang siapa dan orang paham ya yang dia mendatangkan dengan kebenaran kejujuran wasaddaqa dan juga membenarkan apa yang dibawa. apa yang Membenarkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muttaqun. Maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Syahidnya mana? Wallazi jaa'a bisidqi wasaddaqa bih. Paham ya? Nah, barang siapa yang mengerjakan nah barakallahu atau orang dan orang yang mengerjakan atau orang yang datang nah, dengan kebenaran ya, membenarkan adanya Nabi Muhammad SAW dan juga kerasulannya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang yang bertakwa. Syahidnya mana? Wallazi jaa wallazi alladhi. Ini masuk laki-laki perempuan ya. Umum berarti kan? Umum. Berikutnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini kalau kita telusuri lafaznya mudzakkar kan lafaznya? Tapi apa? Tapi karena ngabarakallahu fikum lafaz mudzakkar itu lebih kuat daripada lafaz muannas, maka di sini nah menggunakan lafaz mudzakkar itu maknanya umum. Bukan artinya terus laki-laki itu enggak. Walladzina jahadu fina kan domirnya laki-laki semua. Domennya mutakar semua, tapi maknanya umum di sini. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, biannahum sublana. Sungguh kami akan berikan petunjuk mereka pada jalan kami. Paham ya? Syahidnya mana syahidnya? Walladzina. Ini umum nafatnya laki-laki perempuan masuk. Nah, siapapun perempuan atau laki-laki yang dia, yang mereka bersungguh-sungguh. Nah, baru kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan petunjuk pada mereka. Paham maksudnya ya? Ewana barakallahu fikum. Kemudian berikutnya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya fi dzalik pada peringatan-peringatan tersebut la'ibrah, ada pelajaran. Liman yakhsha bagi orang yang memiliki rasa takut. Syaitnya mana? Man. Man wasulah. Laki-laki perempuan masuk, yang penting takut. Paham belum? Eh? Paham belum Pak Ustaz? Eh, nah. Laki-laki perempuan masuk karena umum lafaznya. ngam barakallahu fikum. Berikutnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Umum enggak kan nih? Umum semuanya. Semuanya milik Allah taala. Bebatuan, pohon, bulan, bintang, itu kalau yang di langit, yang di bumi banyak manusia, hewan semuanya milik Allah taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya naam kita ini semuanya milik Allah swt dan hanya kepada Allah taala kita akan kembali. Ya seperti itu. Umum berarti ini umum. Berarti sudah kita ambil lafaz-lafaz umum seperti ini penting. Biar nanti ketika menerjemahkan pun juga enak gitu loh. Karena umum mengetahui ilmu usul seperti ini ternyata juga ada faedahnya. Ketika menerjemahkan kita akan mengatakan apa? Semuanya. Tahunya dari mana kok semuanya? Ma ini ma mausulah. Ma mausulah menunjukkan apa? Umum. Ya kan? Coba kalau kita nggak tahu ya ngerti ya teman semuanya atau enggak itu. Ya, semuanya <laughs> misalkan. Tapi kalau ada kaidahnya kan tahu itu loh. Paham ya? Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Dan hanya milik Allah lah semuanya makhluk ini yang di bumi maupun yang di langit. Dah, semuanya. Tahunya dari ma ini. Semua soal. Paham itu ya? Berikutnya, nomor 5, an-nakirah fi siyaqin nafi awin nahi awis syart awil istifham ingkari perhatikan ini. Isim nakirah nah barakallahu fikum dalam bentuk nafi dalam artian itu didahului nahi atau didahului nahi atau didahului syarat atau didahului istifham ingkari. Istifham ingkari itu adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Dan nah, karena fungsinya untuk mengingkari saja. Paham yang Mengingkari bahwasanya benar-benar enggak ada atau benar-benar tidak bisa itu loh. Paham belum? Kita lihat nanti biar tambah jelas lagi. Yang jelas nomor lima ini nanti yang sering kita kenal apa? An-nakira fi nafi tufidul umum. An-nakira fi nahi tufidul umum. An-nakira fi siyaq syart tufidul umum. An-nakira fi siyaq istifham inkari tufidul umum. Paham itu ya? Nah, yang sering kita dengar itu kan seperti yang akan kita baca ini. Kaqouli ta'ala wa ma min ilahin illallah. Ha, mana manafiyah sini bukan ma mausulah ya. Wa ma min ilahin illallah dan tidak ada Nah, dan tidak ada ilah-ilah yang disembah yang berhak kecuali Allah. Apakah ada ilah yang lain? Tidak, dikecualikan umum. Nakirah kesiakin nafi. Mana nafinya ma? Paham ya? Ilahin nakirah enggak? Ilahin nakirah enggak itu? Nakirah. Nah, barakallahu fikum. Ya wa, wa ma min ilahin. Nah. Wa ma ilahun illallah. Seakan-akan maknanya seperti itu. Dan tidak ada ilah satupun yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Benar enggak itu? Benar, dikecualikan semuanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus. Semuanya enggak ada. Yang berhak disembah. Umum enggak? Tahunya dari mana? An-nakira fi siyaqin nafi umum. Nanti jalan jawabnya seperti itu. Kalau ada lafaz seperti ini, nah berarti kita seakan-akan mempelajari seperti ini ilmu usulnya penting sekali ya barakallahu fikum. Ternyata bertambah maklumat itu, semakin bertambah maklumat, semakin kita bisa menjabarkan. Nah, itu bisa disaksikan dan bisa dibuktikan. Semakin tambah maklumat itu semakin dia, dia bisa menjabarkan luas itu. Nah, cuman sekedar ayat ini ya, dalam artian apa? Dalam artian ayatnya pendek. Nah, ayatnya pendek, tapi kalau ada maklumat yang ada, itu kan bisa menjabarkan. Wa ma min ilahin illallah dan tidak ada satu ilah pun yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ini umum ini. Tahunya dari mana? Dari kaidah apa kaidahnya? An-nakira fi siyakin nafi tufidul umum. Paham ya? Isim nakirah dalam bentuk konteks peniadaan atau penafian maka itu memberikan faedah umum. Berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak nih? Nakirah. Paham ya? Nakirah syai'an adalah nakirah barakallahu fikum. Nah, sekarang lafadznya itu umum atau enggak? Umum. Taunya dari mana? An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Mana nahinya? La tusyriku. Paham ya? La tusyriku bihi syai'an. Berarti maknanya apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian berbuat kesyirikan dengan Allah taala atau kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak malaikat yang paling terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Enggak boleh sama sekali. Sesuatu apapun enggak boleh. Bebatuan enggak boleh, bulan, bintang, pohon enggak boleh semuanya. Kuburan enggak boleh semuanya. Karena syai'an maknanya apa? Umum. Taunya dari mana? Kaidah tadi. an Nakira. fi siyaqin nahi tufidul umum. Itu kaidah hafal itu. Nah, paham ya? Isim Nakira dalam bentuk larangan, dalam bentuk konteks larangan maka memberikan faedah apa? Umum. Paham masalahnya? Ya, nah, barakallahu fikum. Contoh lain juga ada di antaranya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u. Adalah yang itu Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Dan sesungguhnya na'am masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil bahwasanya kalau bikin masjid kebanyakan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik pribadi. Paham ya? Kemudian apa? Fala tad'u ma'allahi ahadan dan jangan sekali-kali kalian menyeru bersama Allah Taala dengan seorang pun. Umum kan ini? Umum, semuanya enggak boleh. tahunya dari mana? An-nakira fi siyakin nahi tufidul umum. Kaidah lagi. Paham ya? Ya na'am barakallahu fikum. Berikutnya, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana kulli syai'in alima. Ini syarat. An-nakira fi siyaq syarat tufidul umum. Mana syaratnya? In. In syaratnya bukan itu. Harfun bitifaq. Jangan lupa harfun bitifaq ini tuh. Harfun bitifaq yang dia fungsinya apa? tazdimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya, menjazmkan dua fi'il sudah kita lewati dalam apa? Dalam jawazim itu. Nah, barakallahu Nah, sekarang mana nakirannya Syai'an, perhatikan itu. Syai'an itu syaitnya. In tubdu syai'an, nah, jika kalian menampakkan sesuatu apapun atau tufu atau kalian menyembunyikan sesuatu apapun fa innallaha kana bikulli syai'in alima maka sungguhnya Allah taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ditampakkan, yang sembunyikan ini dikhususkan ke umum. Umum semuanya, sekecil apapun, eh, sebesar apapun. Nah, walaupun tidak nampak atau misalkan yang nampak semuanya orang tahu. Umum berarti kan tahunya dari mana? Nah, nanti kaidahnya apa? An-nakira fi Apa? Asyarat tufidul umum. Itu kaidah juga. An-nakira fi asyarat tufidul umum. Itu dihafal juga. Berikutnya, sekarang an-nakirah fi siyaqil istifham inkari. Eh, istifham al-inkari. Man ilahun wairullah ya'tikum bidya? Siapakah? Ya, ini istifham ini. Pertanyaan, siapakah ilah? Ya, siapakah sesembahan selain selain Allah Taala yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Siapa? Perlu jawaban ini? Enggak perlu jawaban karena pengingkaran benar-benar enggak ada gitu loh. Pengingkaran seperti ini. Dalam artian mengingkari benar-benar tidak ada. Tantangan gitu ya. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiyah? Siapakah ilah sesembahan yang selain Allah yang bisa mendatangkan kalian dengan cahaya? Siapa? Kan enggak enggak dijawab la atau na'am. Paham ya? Enggak perlu jawaban seperti ini karena memang bentuknya adalah ingkari pengingkaran. Maafkan salah ya. Dan ya, barakallahu fikum. Ada punya berikutnya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala masih lafaz-lafaz yang menunjukkan na'am barakallahu fikum maknanya adalah umum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.